Tentu yang berikutnya dia menambahkan itu terjaga. Langgeng tidak hilang terjaga. Dia punya properti, punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya keluarga, punya istri, punya anak, punya keturunan. Dalam kehidupan dunia duniawiahnya, dia berjuang untuk mewujudkannya, memilikinya, sudah dia punya, dia miliki. Poin berikutnya tentu menambahkan semuanya terjaga semuanya selamat dari mara bahaya harta bendanya terjaga anaknya terjaga istrinya terjaga bahkan dirinya pribadi terjaga Barakallahu fikum. Seorang insan yang hidup di muka bumi ini juga mendambakan kehidupan dia di muka bumi ini sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya terjaga. Terjaga dari mulai masa kecilnya, masa mudanya, masa dia sebagai orang tua, separuh baya, bahkan masa tuanya. Mengharapkan terjaga fisiknya, terjaga badan, sehatannya, terjaga harta bendanya, terjaga anak istrinya, terjaga propertinya. Dambaan setiap orang. Bukan semata-mata mendapatkan dan mewujudkan. Lebih daripada itu, mengharapkan semuanya terjaga. Selalu ada pada dirinya. Barakallahu Seorang yang muslim ini lebih khusus lagi Seseorang yang muslim yang punya iman Beriman kepada Allah Jalla wa'ala Beriman kepada Rasulullah SAW Beriman dengan hari akhir Beriman dengan bimbingan Islam Dengan bimbingan sunnah Bahkan lebih jauh lagi memikirkan bagaimana supaya keislamannya terjaga. Keimanannya terjaga. Agamanya terjaga akidahnya, tauhidnya, ketakwaannya, kesolehannya, amal kebajikannya terjaga. Akhlak adabnya, muamalahnya terjaga. Dan terjaganya bukan semata-mata terjaga selamat di dunia, juga mendambakan terjaga sampai hari kiamat nanti. Ini semua barakallahu fikum dambaan setiap insan wabil khusus dambaan setiap muslim terjaga itu kenapa usaha-usaha dia selama di dunia ini bukan semata-mata usaha mewujudkan poin-poin tadi bahkan yang lebih dia usahakan bagaimana apa yang telah dia capai yang dia dapatkan dia menjaganya dia punya harta benda nggak mungkin dibiarkan di depan uh, umum uh, tanpa ada penjagaan disimpan macam-macam disimpan di berangkas peti huh, eh, disimpan di tempat-tempat yang aman penyimpanan offline online dijaga betul hartanya itu dijaga rumahnya jaga mobilnya, jaga motornya, jaga tanahnya, jaga harta bendanya, jaga istrinya, jaga anaknya, jaga dirinya. Itu luar biasa dia punya protek. Pengawasan yang ketat untuk menjaga semua tadi supaya selalu ada pada dirinya. Tidak hilang daripadanya. Terjaga awet ya selama hayat di kandung badan muslim yang muwafaq mukmin yang diberi taufik barakallahu fikum juga demikian dia akan berjuang sekuat tenaga bukan semata-mata mencari ilmu mengamalkan ilmu beramal saleh berakidah bertauhid beribadah berahlak mulia dia pun juga akan berjuang sekuat tenaga bagaimana menjaga keimanannya ini menjaga islamannya supaya terjaga isi koma kokoh di atasnya, tidak sampai hilang, tidak sampai pudar, apalagi lepas daripadanya. Ini sekali kedambaan setiap insan. Maka dia pun berjuang sekuat tenaga untuk menjaga semua tadi. Islam agama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW juga sangat menganjurkan kepada kaum muslimin secara khusus untuk menjaga semua yang dia miliki. Selaras dengan bimbingan Islam. Diminta untuk menjaga harta bendanya. Diminta untuk menjaga dunianya. Dijaga. Suruh menyimpan tempat-tempat yang aman. Bahkan mengecam keras tindakan orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, menyanyiakan harta. Rasul mengatakan dalam hadis, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala kariha radiya lakum salasa wa kariha lakum salasa." Allah ridha untuk kamu tiga perkara, Allah enggak suka, Allah benci dari kamu tiga perkara. Di antara yang Allah tidak suka adalah yadha'atul mal menyia-nyiakan harta. Dibenci dalam Islam. Tidak boleh ah, harta dibiarkan tanpa penjagaan, orang mencurinya, mengambilnya, menjambretnya tanpa ada penjagaan. Tidak boleh itu. Larangan atul mal, larangan menyanyiakan harta itu maknanya Islam sangat memerintahkan, sangat menghimbau, sangat menganjurkan kaum muslimin secara khusus Jagaan harta benda kamu itu. Kamu jaga wiyah kamu itu. Apalagi terkait dengan istri, terkait dengan anak. Itu merupakan hak mereka dalam rumah tangga. Jangan semata-mata kamu kasih nafkah, tapi kamu jaga mereka, dijaga kesehatannya, dijaga semuanya supaya jangan sampai terkena penyakit, dijaga supaya jangan terkena marah bahaya. Islam juga sangat menganjurkan itu. Apalagi yang terkait dengan urusan dunia. Islam sangat menganjurkan kita untuk menjaga keimanan, menjaga ketauhidan, diminta untuk isi koma di atasnya, kokoh di atasnya, pertahankan iman kamu, isi koma di atas iman kamu, jangan kamu lepas. Syar'i. Barakallahu Makanya khonamidina Allah Seorang muslim Yang saleh Yang bertakwa Yang muwafak Dia akan melakukan Al-asbab Sabab-sabab Untuk mendapatkan Penjagaan terhadap duniawiyahnya Juga terkait dengan agama upaya untuk menggapai itu, mengerjakan asbab itu. Muslim yang mukmin yang wafak, yang punya iman, dia akan lebih memilih penjagaan Rabbnya. Penjagaan Allah Jalla wa'ala terhadap dunianya, agamanya. Dibandingkan penjagaan-penjagaan makhluk. Yang membedakan antara orang yang punya iman dengan yang punya iman mukminin, mutakin, salihin. Dia akan lebih memilih penjagaan Allah, mengharapkan Allah Jalla wa'ala yang menjaga harta bendanya, menjaga dunianya, menjaga anak istrinya, menjaga dirinya, menjaga agamanya. Ada mukmin. Jika dengan dia tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan juga dia tahu Allah Jalla wa'ala di antara namanya adalah Al-Hafidh zat yang maha menjaga Barakallahu maka dia memilih hifzullah lahu dia akan memilih penjagaan Allah untuknya ini kewajiban seorang muslim bukan semata-mata pilihan dia, kewajiban syar'i seorang muslim harus kembali kepada Allah Jalla wa ala, kembali pada bimbingan-bimbingan Allah Jalla wa ala untuk menjaga semua tadi, memilih penjagaan Allah untuknya. Dia tahu Allah Maha Hafiz, Maha menjaga. Qanimidina azakumullah, hifdzullah, penjagaan Allah kepada hamba-hambanya dua macam. Yang pertama al hifdul 'am. Penjagaan secara umum. Ini semua makhluknya, semua hamba-hambanya tanpa terkecuali. Dan membedakan antara yang muslim dengan yang non-muslim. Apakah dia manusia atau hewan-hewan. Semua makhluknya Allah Jalla wa'ala. Allah jaga mereka secara umum dijaga kehidupan duniawiahnya dikasih skill-skill duniawi untuk keberlangsungan hidup Atau sekarang saksikan bagaimana makhluk Allah Jalla wa'ala di muka bumi ini hidup dengan tenang, dengan teratur, dengan tertib orang-orang kafir terjaga musim makhluk terjaga hewan-hewan terjaga musim terjaga terkait dengan duniawiahnya itu minallah Jalla wa'ala Allah Jalla wa'ala menjaga mereka semua secara umum. Ini tidak ada unsur keutamaan. Barakallahu Ini merupakan sunnatullah pada makhluknya. Allah Jalla wa'ala menjaga mereka terkait dengan dunia duniawiyah mereka. Yang kedua, al hifdul khas. Penjagaan Allah secara khusus ini khusus bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Para wali-wali Allah yang mukminin hanya untuk kaum muslimin yang salihin dikasih al-hifdzul khas Allah menjaganya Allah membantunya Allah eh, barakallahu memberikan taufik kepadanya memberi hidayah kepadanya Allah menyelamatkan dia dari semua mara bahaya mara bahaya ini namanya hifdul khas penjagaan khusus Allah Jalla wa'ala khusus untuk hamba-hamba yang beriman inilah yang kita cari seorang yang beriman yang mukmin akan memilih Allah Jalla wa'ala sebagai penjaganya dikarenakan Allah Jalla wa'ala zat yang maha menjaga hamba-hambanya dan dia muslim mendapatkan hifdzul khas penjagaan secara umum secara khusus untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Jalla wa'ala ini ada sababnya ada ketentuannya tidak secara mutlak semua orang mendapatkan itu Disinilah perjuangan seorang muslim, perjuangan seorang mukmin dalam kesehariannya terkait dengan wiyahnya, terkait dengan dunia ukhrawiyahnya berjuang untuk mengerjakan asbab sabab-sabab Allah menjaga dia. Ketika dia mengerjakan asbabnya, Allah menjaga, tenang dia. Tenang dia, sebab Allah telah menjaganya. Tidak bakal bisa siapapun mengganggu dia. Membahayakan dia. Disebut dalam sebuah hadis yang masyhur yang ma'ruf. Hadis ini Tirmidzi bagai ghairih. Dan dia sahih. Dari Abdullah bin Abbas kalau meridainya. Kata Ibn Abbas kuntu khalfan Nabi SAW Suatu hari aku berada di belakang Rasul SAW Faqala beliau mengatakan ya gulam wa ya anak muda inni uallimuka kalimat sungguh aku ingin mengajar kepada kamu beberapa kalimat Rasul memberi wacana, wasiat ilmu kepada Ibnu Abbas pegangan untuk meraih bahagia dunia akhirat pegangan untuk bisa mendapatkan keselamatan dunia akhirat dan itu juga untuk semua kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Meskipun hadisnya terkait dengan Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, namun secara uh, keperuntukannya untuk semua kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Belum mengatakan setelah itu ucapan beliau. Ihfazillah eh Ihfazillah tajidhu tujahak wa fi amamak dalam lafaz yang lain eh, selain Tirmizi ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fil rakhai ya'rifka fi syiddah jagalah Allah Allah pasti menjagamu jagalah Allah kamu pasti mendapati Allah di depan kamu dalam lafaz yang lain jagalah Allah kamu pasti mendapati Allah di depan kamu. Kenali Allah di masa longgarmu, di masa senang kamu, maka Allah akan kenali kamu di masa gentingmu, di masa susah beratmu. Ini hadis menjelaskan tentang apa yang kita kaji saat ini. Penjagaan Allah kepada hamba apa saja bentuknya dan apa ketentuannya seorang hamba dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Seorang hamba mendapatkan penjagaan dari Allah Jalla wa'ala. Rasul mengatakan, Eh Ihfadillaha, jagalah Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Supaya kita sebagai hamba muslim mendapatkan penjagaan Allah, persyaratannya adalah kita harus menjaga Allah namanya al-jaza min jinsil amal yang namanya balasan tergantung jenis amalannya engkau menjaga Allah Allah menjaga kamu lalu apa maknanya apa maknanya menjaga Allah Jalla Ala Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam bukunya Al-Jami' Al-Umul menjelaskan yakni ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahihi jagalah batas-batas agama Allah jagalah hak-hak Allah jagalah perintah-perintah Allah jagalah larangan-larangan Allah ini mencakup semua yang terkait dengan masalah ini bagaimana caranya? wahifdu dzalik menjaga itu semua dengan cara al inda awamirihi bil imtithal dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa ala. Menjaga perintahnya, amalkan, laksanakan. Wa inda nawahihi bil Larangan-larangan Allah tinggalkan, jauhi. Wa inda hududihi fala yatajawazu ma amara bihi wa adina fihi ila ma naha anhu. Menjaga batas-batas agama Allah yakni jangan melampaui apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah izinkan menuju yang Allah larang. Beragamalah dengan batas-batas agama Allah. Jangan melampauinya, jangan kurang daripadanya. Menjaga hak Allah, yakni menunaikan hak-hak Allah Jalla wa ala. Kamu mengerjakan kewajiban kamu sebagai hamba Allah, menunaikan hak-hak Allah Jalla wa ala. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan, hak Allah tunaikan, batas-batas agama Allah maka engkau jangan melampauinya jangan kurang daripadanya berislam beragama sesuai dengan batas-batas syariat faman fa'ala dzalik maka barang siapa yang telah mewujudkan melakukan itu semuanya maka dia termasuk orang-orang yang menjaga batas-batas Allah menjaga Allah Jalla wa'ala itu maknanya sebab tidak mungkin hamba menjaga Allah Allah maha kuasa Allah maha segala-galanya tidak perlu penjagaan hamba Allah maha sempurna tidak perlu penjagaan hamba yang lemah ini sehingga dimaknakan dengan empat poin di atas nah, empat poin itu sabab syari gitu ya Pak ikhtiar usaha-usaha syar'i kita yang dengan itu yahfadka Allah akan menjagamu dengan itu pahalanya Allah akan menjaga kita kita sebagai hamba Allah mendapatkan penjagaan Allah Jalla wa'ala Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan wa ta'ala li'abdihi naw'an penjagaan Allah dosan hamba ada dua macam Allah akan tepati janji ini selama sang hamba sudah menunaikan sababnya ketentuannya persyaratannya menjaga Allah berarti ini khusus untuk hamba Allah yang mukminin yang salihin yang muttaqin kalau kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menggunakan hak Allah berisian dengan batas syariat, kita ini hamba Allah yang mukmin, soleh, bertakwa, ala sunnah, abid. Maka ini hanya untuk orang-orang soleh yang bertakwa. Yang pertama, penjagaan Allah yang pertama untuk hambanya adalah hifzuhu lahu fi masalih dunia Allah Jalla wa'ala akan menjaga hamba tadi pada semua kemaslahatan kemaslahatan dunianya kahifrihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malih Allah akan menjaga badan fisiknya Allah akan menjaga anak-anak keturunannya Allah akan menjaga anggota keluarganya, Allah akan menjaga harta bendanya. Kalau Allah sudah menjaga ini semua, nggak usah khawatir. Sudah mendapatkan penjagaan dari Allah untuk detail urusan duniawiya kita. Barakallahu fikum. Detail rinciannya Ketika seseorang itu semasa mudanya, ketika masih kecil, masih belia, masih semasa muda, tumbuh kembangnya di atas iman, akidah yang benar, tauhid yang murni, tumbuh kembangnya dengan kesolehan, dengan ketakwaan, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, Islamnya lurus di atas sunnah. Maka di masa tuanya Allah akan menjaga dia dijaga fisiknya, dijaga panca inderanya, dijaga semua terkait dengan dirinya. Ini kalau bicara tibu nabawi, faktor orang itu sehat selalu, tidak banyak penyakitan ketika dia betul-betul kehidupannya dipenuhi dengan nuansa iman dan takwa diambil sedikit faedah melipir gitu ya ini isyarat sebab orang itu banyak penyakitnya mohon maaf jangan seulon banyak dosanya dikarenakan dia banyak berbuat dosa bermaksiat dan segala macamnya memperlemah fisiknya kalau kepingin sehat walafiat jaga badan kamu dengan ketakwaan dan kesolehan kepada Allah Jalla wa'ala di antara sahabat Allah yang kasih. Belum makan tuh. Dikit lagi. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan kisah dari sebagian salaf. Mendapati sosok kakek-kakek Ibnu Thamanina sana. Kakek-kakek usia 80 tahun Ada yang seusia itu? Pak Emi? Masih kepala 5 apa 6? Masih kepala 6, belum kepala 7. Masya Allah. Disebutkan sudah mencapai usia 80 tahun. Wahaba, wasbatan, syedidan. Dia salto dengan ekstrim. Kata-kata wahaba itu kayak macan menerkam gitu. Menerkam ini bukan macan, ini orang tua. Dia melakukan gerakan salto yang ekstrim, serat gitu kayak anak muda. Wih, luar biasa fisiknya ini. Kaget yang muda-muda ini. Bah, gitu. kata Simbah ngasih pelajaran. Fisik ini semenjak kecilnya, semenjak belianya, semenjak mudanya dijaga dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan kesolihan, dengan amat ibadah. Ketika di usia tua Allah kasih kekuatan di luar pikirannya manusia. Artinya itu fakta ada. Dan sesuai dengan riwayatnya juga. Dijaga fisikmu. Sehat selalu. Di antara sebabnya. Yang lainnya banyak ya. Pola makanlah, kalau macam macam-macam. Barakallahu Allah menjaga fisiknya. Juga Allah menjaga anak keturunannya dengan kesolehan bapak, kesolehan ibu, kesolehan kita sebagai orang tua, bukan semata-mata menjaga fisiknya kita, menjaga anak-anak keturunan kita, zuriatnya kita. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, "Ma min mu'minin yamutu illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibi." Tidak ada seseorang mukmin pun yang mati melainkan Allah akan menjaga untuknya pada anaknya dan anak-anak keturunan yang lainnya yang, yang, yang setelahnya dijaga anaknya dijaga cucunya dijaga cicitnya dan zuriatnya dia setelah itu Allah yang menjaga mereka semua apa sebabnya orang tuanya yang soleh yang bertakwa Diteruskan lagi insyaallah ba'dal maghrib Barakulahikum Lajam pembahasan ini Walhamdulillahi Rabbil alamin.